<clears throat> Kita insya Allah akan masih meneruskan bahasan tentang al-qada wal qadar, tentang keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dari permasalahan-permasalahan akidah yang disebutkan oleh beliau Al-Imam atahawi rahimahullah taala. <clears throat> Dan setelah itu akan dibahas oleh beliau tentang masalah akidah kita ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang al arsh tentang arsh atau singgasana Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita sering sebutkan bahwa akidah itu adalah keyakinan seseorang yang hendaknya dipegang dengan dengan yakin demikian juga dengan kokoh. Dan mereka menyebutkan para ulama bahasa bahasa akidah itu adalah al-aqd al-jazm ikatan yang kuat. Adapun secara istilah syariat, kalau kita mendengar kalimat akidah, itu adalah majmu'atu umuri diniyah allati yajibu alal muslim ayyumina biha bil yakin. Akidah itu adalah sekumpulan perkara-perkara agama yang wajib bagi seorang muslim beriman dengannya dalam keadaan yakin. Itu namanya akidah. Ini perkara-perkara agama yang wajib bagi seorang muslim meyakininya, beriman padanya dalam keadaan yakin. <clears throat> Dan di antara mereka yakni menyebutkan bahwa di situ ada juga akidah-akidah sahihah dan ada akidah-akidah yang dia itu al-batilah, ada akidah yang benar dan ada akidah yang batil. Oleh karena itu hendaknya seorang Hendaknya memperhatikan akidah yang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala demikian juga rasulnya. Oleh karena itu mereka menyebutkan bahwa akidah itu dibangun di atas Alkitab wa sunnah. Di atas Al-Qur'an demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti orang-orang ahli kalam atau ahli-ahli filsafat yang mana mereka berpegangan atau berpedoman dengan buku-buku orang-orang Yunan, orang Yunani. Demikian juga buku-buku dari orang-orang barat yang tidak diambil dari Al-Quran, demikian juga sunnah. Kemudian juga mereka menyebutkan di antara masalah-masalah akidah, di antara yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga berkaitan dengan kenabian Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan Nabi adalah Nabi Muhammad adalah akhir dari para nabi. Demikian juga beriman tentang syafaat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga tentang Al-Qur'an bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga permasalahan Isra Mi'raj. Demikian juga tentang masalah rukun iman Kemudian masalah-masalah yang lain tentang para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara perkara-perkara yang berkaitan tentang akidah. Jadi akidah itu adalah kumpulan perkara-perkara agama yang wajib bagi seorang muslim beriman dengannya dalam keadaan yakin. Dan kita masih membahas tentang masalah al-qada wal qadar ketetapan demikian juga takdir dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Setelah pada pertemuan telah lewat sebutkan tentang masalah takdir secara panjang lebar Maka di sini beliau akan ini mengakhiri dari pembahasan takdir ini Walaupun di pembahasan-pembahasan berikutnya beliau pun masih membicarakan juga maka di sini beliau menyebutkan menutup tentang permasalahan takdir qala rahimahullah taala Fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadar khosiman. Maka kecelakaan. Sebagian menyebutkan wail itu adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Maka kecelakaan kerugian untuk orang-orang yang dia itu berdebat menjadi dia itu berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah takdir. Ya di antara mereka berdalil dengan takdir dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kemaksiatan mereka. Terhadap kesyirikan mereka. Sebagian mengatakan sesungguhnya aku mencuri itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah permasalahan itu. Ini beralasan dengan takdir terhadap kesyirikan mereka, terhadap kemaksiatan mereka. Kemudian wa ahdharalin nadar fihi kolban sakiman. Menghadirkan untuk berdebat dalam keadaan hati yang sakit. yakni dia membantah terhadap masalah takdir ini memikirkan mendalam tentang masalah takdir berdalam-dalam tentang masalah takdir dan itu adalah termasuk ta'amuk berdalam-dalam yang dilarang ilta masabi wahmihi maka dia telah mencari dengan waham mereka sebutkan bahwa waham itu tingkatan dari ilmu antara bodoh dengan ragu-ragu ya dan nanti disebutkan juga bahwa di situ ada ilmu, kemudian ada bodoh, kemudian yang ragu-ragu itu namanya syak. Kemudian yang di bawahnya itu adalah waham. Ada juga nanti prasangka, donna. Dia men mencari dengan ketidaktahuan dia ini ya atau keraguan-raguan dia ini untuk mencari ilmu gaib siron katiman rahasia yang sudah tertutup Wa ada bima qala fihi afaqan Dan dia kembali dengan apa yang dia berbicara tentang masalah takdir ini berbicara yang tidak ada di situ dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis afaqan yakni kadzaban menjadi seorang yang pendusta asiman yakni maksuman orang yang dia itu berdosa maka sebelum kita membahas tentang masalah ini ini beliau sebutkan di sini sarah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Bilis. "Ilam anal qalb lahu hayah wa maut." Ketahuilah sungguhnya hati itu ada yang hidup, ada yang mati. Ya, hati seseorang itu ada yang dia itu dalam keadaan hati yang hidup, ada yang dia itu mati. Wa marido, wa shifa ada yang sakit, ada yang sembuh. Wadalika adamu mimalil badan dan itu yang paling besar dari badan manusia. Yang paling berpengaruh itu adalah hati. Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma sukan Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun." Nabi SAW menyebutkan sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Di antara keduanya itu ada ada perkara-perkara yang meragukan. Paman ittaqa syubhati faqad istabra dini wa irdihi barang siapa yang berhati-hati dari perkara syubhat maka dia telah selamat kehormatan dia demikian juga agamanya paman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram Barang siapa yang terjatuh dalam perkara yang syubhat ragu-ragu maka dia terjatuh kepada suatu yang haram Qara'iyar al hima seperti seseorang yang menggembala di tempat yang terlarang ya yusiku air ta'afihi Kemungkinan dia akan menggembala di tempat yang terlarang tersebut. Namanya kambing dia tidak tahu yang halal ataupun yang haram. Kalau dia digembalakan di tempat perbatasan, ditakutkan dia akan makan makan tanaman orang lain. Kemudian Nabi menyebut, menyebutkan ala likuli malikin hima ala inna himallahi makarimu maharimu ala wa inna fil kulli jasadi Sesungguhnya di dalam setiap jasad itu mudghah ada segumpal daging. Idza saluhat salahal jasadu kulluh apabila bagus daging tersebut maka bagus semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh apabila rusak maka rusak semuanya. Ala wahyal qalb. Kemudian Nabi mengatakan ketahuilah sesungguhnya dia itu adalah qalbun. Itu adalah hati. Al qalbu. Hati ataupun sebagian mengatakan jantung. Itulah yang paling berpengaruh di dalam badan seorang itu ada sebuah gumpalan. Apabila bagus gumpalan tersebut, maka bagus semuanya. yakni hati tersebut. Dan Allah melihat kepada hati seorang. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah Imam Muslim, bahwa Nabi SAW beliau mengatakan, Inna Allah la yanduru ila atsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada jasad jasad kalian dan tidak melihat kepada rupa-rupa kalian Walakin yandur ila kulubikum wa amalikum. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Yang dilihat itu adalah hati seseorang. Demikian juga amalan seorang. Kemudian disebutkan juga oleh beliau setelah disebutkan bahwa hati itu adalah yang paling penting bagi badan seorang Wakadalika al-qalbu al-marid. Demikian juga hati yang dia itu sakit bisyahwah dengan syahwat. Ini hati yang dia itu sakit dengan sebab syahwat. Dan disebutkan juga oleh para ulama bahwa al-marad ya sakit itu di dalam tubuh manusia dia terbagi menjadi dua yakni sakit dalam hal al-qalbu sakit dalam hal hati demikian juga sakit dalam hal jasad badan dia ya ini bisa ditulis bahwa sakit yang dialami oleh seorang itu itu bisa dua yang pertama adalah sakit yang berkaitan dengan hati dia dan yang sakit dengan jasad dia Adapun sakit yang berkaitan dengan hati dia itu tidak tidak boleh berbicara tentang masalah itu kecuali para rasul. Ya, demikian juga para pewaris para nabi dan semisal itu. Kalau diserahkan kepada selain dari mereka, maka ini adalah berbahaya. Demikian disebutkan. Dan penyakit hati ini, ya, alkolbu itu terbagi menjadi dua juga. Mereka menyebutkan bahwa penyakit hati itu bisa berupa apa? Syahwat, bisa berupa syubhat yang sering kita sebutkan. Penyakit yang dia itu berupa Syahwat itu berkaitan dengan hawa nafsu. Sedangkan penyakit yang berkaitan dengan syubhat itu berkaitan dengan akidah, dengan keyakinan. <clears throat> ya demikian. Jadi disebutkan juga di sini oleh Al-Imam Ibnu Abil Is wa maradul qalb nau'an. Fama taqaddama sebagaimana telah lewat, penyakit hati ada dua, maradu syahwat wa maradu syubhah. Wa arda'uha maradu syabhah, syubhah. Yang paling jelek dari dua penyakit hati itu adalah syubhat. Ya ini demikian. Itu yang paling jelek. Kemudian beliau mengatakan wa arda'u usyubah maka namin amril qadar. Dan paling jelek dari syubhat itu yang berkaitan dengan masalah takdir. Inilah yang kita sekarang berbicara. Wa ahdara fihi sakiman. Menghadirkan ya hati dia itu untuk berdebat tentang masalah takdir ini dalam keadaan kolban sakiman hatinya itu rusak hatinya hatinya itu berpenyakit jadi penyakit hati itu bisa dua penyakit syahwat ataupun penyakit syubhat ya syahwat itu dengan hawa nafsu dengan masalah harta demikian juga dengan masalah wanita demikian juga yakni kemaksiatan kemaksiatan itu juga syubhat yang paling jelek dari penyakit syubhat itu adalah penyakit sumbat berkaitan dengan takdir ini. Ya demikian. Oleh karena itu termasuk berbahaya tentang masalah ini. Sehingga dibicarakan tentang masalah takdir ini karena itu termasuk paling jeleknya dari kerancuan dalam masalah akidah. <clears throat> Kemudian mereka menyebutkan kenapa penyakit syubhat itu lebih berbahaya dari syahwat karena syahwat pernah kita sebutkan dengan dia diberikan apa yang diinginkan dari syahwatnya itu diharapkan dia apa? Sembuh dari penyakit syahwatnya itu. Dia yakni punya syahwat dalam hal harta umpamanya. Siang malam cari harta sampai lupa ibadah. Diberikan harta pada dia diharapkan sembuh. Atau syahwat dengan perempuan melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Dengan diberikan yang diharapkan diharapkan sembuh. Demikian juga masalah syahwat yang lain. Tapi kalau kemudian syubhat maka ini yang paling jelek dan paling jelek diantaranya dari syubhat itu adalah masalah takdir ini. <clears throat> Ini demikian disebutkan. Adapun tentang masalah ini penyakit yang berkaitan dengan badan, ya tadi kita sebutkan bahwa penyakit itu pada diri manusia itu bisa berubah dua, penyakit badan ataupun penyakit hati. Ya penyakit hati yang kita bicarakan ini. Adapun penyakit badan ada buku khusus ya tentang masalah penyakit badan ini yang biasanya dibicarakan tentang masalah kesehatan. Dari ulama-ulama kita itu sudah bicara tentang masalah itu juga. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau menyebutkan di Zadul Ma'ad termasuk buku yang menjadi landasan ataupun fondasi tentang masalah apa? Tentang masalah kesehatan. Sebagaimana kita ketahui Zadul Ma'ad itu kalau di sebagian cetakan itu jilid yang keempat misalnya. Semua yang hampir sama. Itu tentang masalah apa? Kesehatan. Khusus tentang masalah kesehatan. Kita sedikit membicarakan disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim taala ya beliau sebutkan di Zadul Ma'ad di jilid yang keempat <clears throat> Faslun Atibu An-Nabawi ya tibun nabawi yang kita kenal dengan pengobatan dengan tata, tata cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Di antara di antara obat ya, masalah obat yang berkaitan dengan penyakit itu <clears throat> beliau menyebutkan di antara obatnya adalah Al-Qur'an. Ya, di antaranya adalah Al-Qur'an. Bukan di sini di halaman 342. Ini beliau mengurutkan dengan apa? Dengan dengan abjad, dengan huruf harfu qaf. Huruf qaf disebutkan di sini Quran, di antara obat adalah Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat <clears throat> Al-Isra ayat yang ke-82. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu apa-apa yang dia itu menjadi syifa, obat, warahmah dan rahmat lil mu'minin untuk orang-orang yang beriman. Disebutkan oleh para ulama bahwa di sini sifat Al-Quran itu yang Allah turunkan itu obat. Baik obat yang dia itu apa? Obat penyakit badan, demikian juga penyakit apa? Hati. Ya demikian. Fal Quran huwa syifa atam. Al Quran itu obat yang sempurna. Min jamil adawa al qalbiyah wal badaniyah. Dari setiap ya obat-obat Ya, dari dari setiap ya penyakit-penyakit. Dari setiap penyakit-penyakit hati dan badan. Itu ada kalimat yang mirip-mirip da ya wadawa. dak itu penyakit, kalau dawa itu obat. Jadi Al-Qur'an itu adalah obat yang sempurna untuk setiap penyakit-penyakit hati ataupun penyakit badan. Wa adawa ad-dunya wal akhirah. Demikian juga penyakit-penyakit dunia demikian juga akhirat. Amakulu ahad yu'ahal walau yuwafaq lil istisfa bihi. Tidak setiap orang yu'ahal menjadi orang yang ahli. Demikian juga yuwafak diberikan taufik untuk berobat dengannya. Tidak setiap orang, tidak setiap orang menjadi dokter tidak. Baik dokter tentang masalah badan ataupun dokter tentang masalah hati. Dan Al-Qur'an itu adalah obat, obat bagi penyakit hati ataupun penyakit badan. Ya demikian. Wa idza asanal alil atadawa bihi. Apabila orang yang sakit itu bagus di dalam berobat dengannya, demikian juga meletakkannya meletakkannya dengan jujur dan iman dan menerima dengan sempurna, demikian juga keyakinan ya yang kuat dan terpenuhi syarat-syaratnya lam yukawimuhu ada abadan maka penyakit tidak bisa menghadapinya selama-lamanya. Demikian beliau menyebutkan. Jadi kalau orang yang sakit itu memberikan obat yang yang bagus, kemudian yakin, keyakinan demikian juga syaratnya terpenuhi, penyakit ini tidak bisa menghadapinya. Demikian. <clears throat> Wa kaifa tuqawimu al-adawa kala murabil ardi wasama. Bagaimana mungkin penyakit itu menghadapi ucapan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi. Alladzi law 'alal jibal, kalau Al-Qur'an itu turun kepada gunung, Allah saudah akan menghancurkan. Ya. La unzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin aritahum khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau Allah turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung akan menjadi hancur karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian. <clears throat> Kemudian Wa amal adawiyah al-qalbi adapun obat-obat yang di, itu berkaitan dengan hati fa innahu yadhkuruha mufassalah disebutkan secara terpisah. Ini demikian beliau sebutkan. Kemudian disebutkan ya kita baca sedikit tentang masalah ini di Jadul Ma'ad. <clears throat> beliau menyebutkan bahwa al-marad nau'an, ini penyakit itu ada dua. Maradul qulub wa maradul abdan. Penyakit ada dua, penyakit hati dan penyakit badan. Bahwa madkurani fil Quran keduanya itu ada dalam Al-Quran. Penyakit hati, penyakit badan, penyakit dialami kita ini selama hidup di dunia. Itu ada di dalam Al-Quran keduanya. Wa maradul kulub Ya tadi sebutkan penyakit hati nau'an ada dua juga. Maradul syubhah wa Ya yaitu penyakit syubhat dan keraguan wa maradul syahwah wa Dan penyakit syahwat dan ketergelinciran. Wagilahuma fil Quran, keduanya di dalam Al-Qur'an. Sebutkan penyakit subhat itu ya. Penyakit subhat fi kulubi maradun fasadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit pada diri mereka. <clears throat> itu. Ini ini penyakit tentang subhat Demikian juga ayat yang lain. <clears throat> Adapun marot syahwat, ya, ini tadi subhat. Kemudian yang syahwat itu Ya nisa nabi ilastunna hadi nisa ini itu nafalatah tahdana bil koli fayat alladhi fi kolbi marot. Maka ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ini penyakit yang yang dia itu berupa syahwat. Ini fayat maladi sehingga tamak ingin orang yang di dalam hatinya itu marot penyakit penyakit badan enggak tidak ya ini ini penyakit apa penyakit syahwat hati yang berkaitan dengan syahwat kalau tadi orang munafik ya hatinya sakit dalam keadaan apa dalam keadaan syubhat kalau ini syahwat selesai berarti ini penyakit yang berkaitan dengan hati adapun penyakit tentang masalah badan yang kemudian beliau menyebutkan panjang lebar di jilid yang keempat ini tentang penyakit-penyakit badan yang dialami manusia itu. Cara-cara ini cara-cara berobat dan sebagainya. <clears throat> Beliau menyebutkan wa amma maradul abdan pun penyakit badan. Beliau mengatakan wa dzalika anna qawaidat tib al abdan salasah. Ini kata beliau rahimahullah taala. Entah bagaimana menurut orang-orang kedokteran sekarang ini. Ya, ini kita sedikit banyak mengetahui apa sih rahasia yang ada pada mereka. Karena disebutkan ilmu-ilmu kedokteran sekarang ini mereka juga belajar dari apa? Mengambil kaidah dari orang-orang terdahulu. Rumus-rumus, teori-teori mereka itu juga dibangun katanya dari dari perkembangan ilmu-ilmu orang-orang terdahulu. Bahkan kadang-kadang obat-obat terdahulu lebih, apa? Lebih lebih kuat, lebih manjur demikian. Ulah alam. Beliau mengatakan di sini halaman 4, 4 jilid yang keempat ini Ana kawaidatib al-abdan salasah kaidah pengobatan badan ada tiga. Bisa kita tulis. jadi kaidah kesehatan itu ada tiga. Salah sah dan semua itu ada dalam Al-Quran. Ya, karena sebagian orang sekarang kadang kan berbalik kepada tipu nabawi. Istilah mereka herbal dan sebagainya termasuk pengobatan ini alternatif setelah ditempuh mungkin pengobatan-pengobatan secara kimiawi demikian dokteran. Mereka juga menempuh pengobatan seperti ini. Jadi kaidah kesehatan itu ada tiga. Yang pertama, hifdzu sehah menjaga kesehatan. Itu. Yang kedua, walhim yatu anil mu'dhi. Melindungi dari sesuatu yang membahayakan. Melindungi hemyah, melindungi dari sesuatu yang membahayakan. Yang ketiga adalah wastibrakul mawad al-fasidah menghilangkan bahan-bahan yang merusak, menghilangkan, mengosongkan dari bahan-bahan ya yang merusak. Ini demikian. Tiga ini. Ini adalah kaidah di dalam kedokteran karena demikian. Tibu nabawi ataupun tib secara umum. Menjaga kesehatan, kemudian melindungi dari suatu yang bahaya. Ya. Sebagian mengatakan yakni melindungi itu lebih bagus daripada mengobati. Dan menghilangkan bahan-bahan yang merusak. Tiga itu. Kemudian beliau menyebutkan dalilnya dari Al-Qur'an. Sebutkan dalam surat <clears throat> Al-Baqarah ayat yang ke-184. Ini kalau ada ucapan kemudian ada dalil kita yakin karena itu turun dari dari Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil tentang kaidah kesehatan yang pertama yaitu menjaga kesehatan disebutkan Faman minkum maridun aw ala safarin fa min ayamin ukhor. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau di dalam safar, maka hendaknya dia berpuasa di hari yang lain. Maka ini termasuk apa? Termasuk menjaga kesehatan. Seorang yang sakit ya, maka bagaimana untuk dia apa? Tidak berpuasa di waktu itu atau safar. Dia sehat mungkin, Ya, dia sehat dalam keadaan apa? Dalam keadaan bepergian itu sehat. Tetapi untuk menjaga kesehatan, di sehat, untuk menjaga kesehatan itu maka diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa. Dari sinilah beliau mengambil kaidah ini tadi. Ya bahwa kaidah kesehatan yang pertama adalah menjaga kesehatan. Kenapa? Karena orang yang bepergian walaupun dia, dia sehat, dia boleh untuk tidak berpuasa. Untuk apa? Menjaga kesehatan. Disebutkan di sini li'ala yudhibuha asawm fi safar agar tidak hilang kekuatan dia itu ya dengan sebab puasa ketika dalam keadaan bepergian ini panjang lebar di sini kita ringkas saja yang kedua apa dalil yang menunjukkan kaidah kesehatan yang kedua yaitu <clears throat> melindungi dari bahaya-bahaya hal-hal yang membahayakan ya seperti seorang ya minum minuman keras itu termasuk membahayakan Ya, sehingga dilarang dalam syariat kita. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah juga ayat yang ke-196. Faman kana minkum maridun aw bi adam mirasi fafidyatu min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Ini ketika seorang haji. Berang siapa di antara kalian yang sakit aw bi adam mirasi atau ada bahaya di kepalanya seperti komel ini seperti kutu rambut itu maka boleh dia membayar fidyah dari puasa ataupun sedekah atau menyembelih. Maka di sini semuanya beliau maka diperbolehkan orang yang sakit atau yang dia itu kepalanya ada sesuatu yang membahayakan. Ini menunjukkan apa di antara dari kaidah kesehatan adalah tadi melindungi dari sesuatu yang membahayakan. Bagaimana mereka membaca Al-Qur'an kemudian mengeluarkan faedah-faedah seperti ini. Bahwa di antara kaidah kesehatan itu adalah menjaga dari sesuatu yang membahayakan. Sampai orang yang dia itu ada kutu di rambutnya yang asalnya tidak boleh untuk memotong rambut eh, ini rambut kepalanya ketika haji, boleh untuk kemudian apa? Dipotong rambutnya. Untuk melindungi dari apa? Dari sesuatu yang membahayakan. Kemudian membayar tebusan ya, seperti fitiah tadi ataupun kemudian berpuasa atau menyembelih. Paham? Ini yang kedua. Ya, entah menurut kedokteran yang kita e, sekarang ada padanya demikian juga, insya Allah demikian juga. Ya, kaidah kesehatan itu diantaranya ini tadi, melindungi dari sesuatu yang membahayakan. Ya, jangan suka minum es, takutnya nanti sakitan itu. Dia sehat memang, tapi kalau kemudian banyak minum es umpamanya, apalagi esnya itu ya yang dari bukan gula yang sebenarnya, itu ketika panas-panas tuh haus, kemudian minum es apa itu cincau atau apa yang dia itu jelas itu bukan gula yang asli segar memang tapi terus menerus akhirnya sakit flu dan sebagainya demikian juga orang sakit ya ambien umpamanya sudah tidak boleh makan cabai tapi dia bilang kalau nggak makan itu nanti nggak nggak enak dan sebagainya dia makan maka akhirnya dia apa karena dia tidak melindungi dari sesuatu yang membahayakan sakit juga ya, tadi Al-Quran menyebutkan ya au bi adami rasihi atau ada bahaya di kepalanya berupa kutu dan sebagainya boleh untuk dia memotong rambutnya dengan bayar tebusan kemudian yang ketiga kaidahnya apa tadi Istibrok al mawat al fasidah mengosongkan dari bahan-bahan yang merusak ya sehingga di antara orang itu jangan terlalu banyak makan memang boleh makan tetapi kalau terlalu banyak akhirnya itu malah membahayakan Hendaknya dia mengosongkan dari bahan-bahan atau sesuatu yang membahayakan. Juga ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Wa amal himyah faqala ta'ala pun ya Iya, jadi tadi apa? istighfar, mawat fasidah. Tadi yang kedua tadi ayat tentang haji tadi itu apa? Mengosongkan dari hal-hal yang dihitung membahayakan. Sekarang yang dihitung melindungi, ya melindungi dari sesuatu yang membahayakan. Sebutkan dalam yakni surat An-Nisa ayat ke-43. Fa in kuntum mardo awala safarin aw jahadu minkum minal ghaidi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu saydan thayyiba. Dan kalian tidak mendapati air maka tayamumlah dengan soi dan thayyiba. Dengan apa? Debu yang atau tanah yang yang suci. Maka disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan untuk orang yang sakit untuk kemudian berpindah dari air menuju kepada debu. Hemyatan lahu ayusiba jasaduhu ma yu'dih. Melindungi dirinya untuk terkena bahaya ya, untuk terkena badannya itu sesuatu yang membahayakan. Boleh dia ya untuk kemudian berpindah dari air menuju eh, kepada apa? Menuju kepada tanah. Agar apa? Untuk melindungi badan dia itu dari sesuatu yang membahayakan. Ya, kalau tadi ya yang ketika ayat, ayat haji itu tadi adalah apa? Untuk supaya badan dia itu kosong dari suatu membahayakan, dari kutu dan sebagainya. Ini kaidah tentang masalah kesehatan dan yang disebutkan. Kemudian belum menyebutkan hal-hal yang untuk dihilangkan ya untuk dihilangkan pada seorang itu menimbunnya yang tidak boleh ditimbun pada diri seseorang. Sebuah beliau di sini ada sepuluh yang pertama adam idahaja, haja. Yani darah apabila dia itu bergulak. Yani penyakit apa? Darah tinggi. Wal baul, yani menahan kencing, wal goit menahan berak. Warih menahan kentut. Wal koi, ya demikian juga muntah, wal atos bersin, wal naum tidur. Menahan tidur juga jelek. Wal jauh menahan lapar yang berlebihan Ya, demikian. Wal atas demikian juga haus. Demikian juga wal mani. Ya, idza tab tabayya yani hayyaja yani mani apabila sudah e, bergula ya oleh karena itu dianjurkan untuk menikah demikian disebutkan <clears throat> ini sedikit pembicaraan tentang masalah ya kesehatan ini berkaitan bahwa penyakit itu ada dua penyakit hati dan penyakit badan <clears throat> kemudian pula menyebutkan juga Fa'amatibul ada adapun obat hati, penyakit hati itu ya. Fa musalamun ilar rusul sallallahu wasallam alaihim. Adapun penyakit hati maka diserahkan urusannya itu kepada para rasul. Wala sabil ila husuli ilaman min jihatihim. Tidak bisa mendapati kesehatan hati itu kecuali dari sisi mereka para rasul dan pewaris para nabi demikian. Ya. Kalau kemudian diserahkan kepada selain mereka, ya, maka tidak tidak akan mampu wala sabil ila talaqi ila min jati rusul tidak ada jalan untuk mendapatkan kecuali dari sisi para rasul ya ini demikian ini kita bicara tadi tentang <clears throat> permasalahan penyakit jadi kolban sakiman sungai al-imam Hawi ya dia berdebat dalam masalah takdir itu sehingga hatinya dalam keadaan hati yang sakit ilta masabi wahmihi barang siapa yang mencari dengan keraguan dia itu, kerancuan dia itu, dia mencari-cari dengan kerancuan dia itu fi fasil goib untuk mencari mencari-cari perkara goib. Siron katiman, rahasia yang tersembunyi. Ini termasuk dosa besar juga, bahkan termasuk dari syirik ya, syirik-syirik akbar juga. Itu apa seseorang yang dia itu mencari ilmu goib. Siron katiman sesuatu yang tersembunyi. Bahkan lewat dalam bahasan kita mutahi demikian juga buku-buku yang lain, seseorang yang dia itu mencari ilmu-ilmu gaib <clears throat> maka termasuk ya yang mendatangi tukang dukun itu tidak terima sholatnya 40 hari. Yang benarkan maka dia telah kafir. Ya, dan itu dibahas tentang masalah apa? Tentang masalah takdir. <clears throat> Ini disebutkan di kitab Tauhid. Seseorang yang dia itu berdalam-dalam tentang masalah takdir ini, meramal. Ya, seperti kuhan, dukun itu kan dia meramal atau meyakini dengan bantuan setan-setan itu untuk mengetahui kamu nanti akan bahagia, kamu nanti akan celaka. Demikian juga kalau kita ketahui itu zodiak istilah mereka itu, bahkan itu dimasukkan di koran-koran ataupun di berita-berita atau di internet-internet. Barang siapa yang kemudian bacanya, maka oleh alam ini berbahaya. Seperti dia mendatangi apa? Kuhan. Ya, seperti dia mendatangi dukun. ini termasuk perkara yang berbahaya. Sebutkan di kitab Tauhid <clears throat> dan saya mengatakan tentang bab maja fil kuhan wa nawihim apa yang datang tentang perdukunan dan yang semisalnya. Jadi dia mengaku mengetahui perkara goib takdir seseorang ini. Kadang-kadang orang buka berita itu sudah diletakkan di depannya. Ya, bagaimana nasibmu di waktu yang akan datang? Bintang Aries atau apa itu? Ya, dan sebagainya itu. Leo atau Olomsan. Ya, ini sesuatu yang berbahaya. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang semua lima muslim dari sebagian istri-istri Nabi SAW. Beliau SAW mengatakan, Man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi arrafan. Orang yang mengaku arifah. <coughs> mengaku mengetahui ilmu goib. Kadang melihat dari apa? Telapak tangan, diramal. Ya, bahkan bulan, bulan ini, bulan itu, semuanya di, dikatakan sama. Ya, orang ini, orang ini, semua pokoknya yang bulan ini maka dia akan seperti ini seperti ini. Barang siapa mendatangi dukun, ya, fasalahu kemudian dia membenarkan ansain tentang suatu fasodakau dan membenarkan bima yakul terhadap apa yang dia ucapkan lam tukbal lahu sholah arba'ina yawman. Tidak terima sholat dia itu 40 hari. Ini, ini yang mendatangi. Yang benarkan ada hadis yang lain sebenarnya. Ini juga disebutkan tapi riwayat Imam Abu Dawud sunnahnya Abu Hurairah Man ataka hinan barang siapa yang mendatangi dukun fasodakahu membenarkannya terhadap apa yang dia katakan faqad kafaro bima unzila ala Muhammad SAW Maka telah kafir terhadap apa yang datang padanya Nabi Muhammad SAW Bahaya Membenarkan dukun ini bahaya Mengetahui ilmu goib ya Mengatakan mengetahui ilmu goib Di antara mereka ada apa yang mencari kabar dari langit. Oleh karena itu Nabi SAW alaihi <clears throat> disebutkan dalam Al-Qur'an bahkan bahwa Allah SWT menciptakan bintang-bintang itu di antaranya adalah rujuma li syayatin untuk melempar setan-setan. Ya di samping di situ ada tujuan ya sebutkan ada tiga penciptaan bintang itu ada tiga. Yang pertama adalah untuk menghiasi langit. Walaqad zayyana sama dunya sawbiha ya dan sungguh kami menghiasi langit itu dengan masabih dengan bintang-bintang. Ya. Laqad sayyana sama dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuma lisyayatin. Yang kedua untuk melempar setan-setan yang mencari kabar ke langit. Bahkan sebagian ruah, sebagian rawi menyebutkan dengan apa? Dengan mengisyaratkan mereka itu menginjak satu dengan yang lain. Dengan kedua tangannya itu di dibentangkan demikian ini naik satu ke atasnya atasnya sampai ke langit. Di antara mereka ada yang kemudian mencapai mendapatkan berita tersebut dan dicampur dengan seribu kedustaan. Dari satu kedustaan, satu kebenaran saja dari seribu itu mereka kemudian menipu manusia. Di antara setan itu ada yang dilempar dengan apa? Dengan bintang ini. Wajah naha rujumali syaitin. Kami jadikan juga bintang itu untuk melempar setan. Yang ketiga, yang ketiga tujuan dari penciptaan bintang sebutkan yaitu untuk menjadi penunjuk arah. Walamat babin najmi hum yahtadun dan dengan bintang-bintang mereka itu yahtadun mencari petunjuk, mengetahui arah kiblat, mengetahui arah barat dan sebagainya. Ini demikian. Demikian juga <clears throat> Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, ya. Bahwa Nabi SAW melarang, nah Nabi SAW an samanil qalb. Nabi melarang dari taman ya upah atau yakni harga anjing. Tidak boleh jual beli anjing. Wa mahrul bagi mahar orang yang pezina. Maksudnya apa? Upah zina itu. Itu maharnya. Ini dilarang, haram. Wa hulwanul kahin. Hulwan, hulwan dikatakan hulwan yakni dari hulu, manis dari si mana dikatakan manis? Upahnya kahin, kahin itu dukun. Karena dia tinggal duduk saja, duduk komat kamit. Ya membaca mantra-mantra demikian juga kemudian apa? Ketika datang orang, ya bagaimana ini? Keadaanku ini ini diramal. Atau mungkin ada orang kecurian, ya. Kemudian dia mendatangi dukun ini. Dukun ini punya teman dari setan, dari jin. Kemudian ditunjukkan mungkin gelas, kemudian nanti jin menampakkan di situ orang yang mencurinya. Ini termasuk apa? Fitnah cobaan. Ini khulwanul kahin. Kerja yang mudah ya dari dukun ini. Ya demikian. ini tentang masalah apa? Masalah berdukunan. Ini sehingga seorang yang dia itu mencari iltamasa dengan kerancuan dia itu dengan kebodohan dia itu untuk mencari ilmu gaib maka tadi dukun sendiri hukumnya adalah kafir orang yang benarkan dukun juga kafir walaupun mendatangi dukun pernah kita sebutkan di situ ada ada rincian mendatangi dukun ya atau mendatangi mungkin tukang sihir dan sebagainya ya pernah lewat juga bahwa apa Nabi saw mendatangi Ibnu Soyat anak kecil waktu itu belum sampai balik mau balik dia seorang Yahudi Waktu Nabi mendatangi Ibnu Suyad ini sebutkan oleh para ulama kenapa Nabi mendatangi untuk menunjukkan kebatilan dia, kejelekan dia. Dajjal kecil, ya demikian. Maka waktu itu Nabi SAW mendatanginya untuk apa? Untuk menunjukkan kejelekan dia. Dari sinilah para ulama mengatakan tidak mungkin Nabi SAW kemudian mendatangi dukun dengan maksud yang tadi, tapi ingin menunjukkan kesesatan dia ini ya kesesatan dia ini. Jadi boleh kalau untuk menunjukkan kesesatan, kesesatan dukun ataupun ya ini tukang sihir. <clears throat> Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala <clears throat> Ini dalam buku beliau di sini tentang masalah yakni takdir Ini wa ada bima qala fihi afaqan asiman, yakni kembali apa yang dia ucapkan tentang masalah takdir itu sebagai kedustaan demikian juga yakni dosa <clears throat> disebutkan di Tariqul Hijratain oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala ya, bisa kita katakan termasuk simpulan dalam masalah ini berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa sami'tuhu yaqul ini salah menyebutkan qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kemudian beliau mengatakan Ibnu Qayyim karena Ibnu Qayyim waktu itu berguru di hadapan Ibnu Taimiyah 18 tahun. Bahkan di dalam penjara beliau ini. Padahal dia sebenarnya tidak dihukum, tapi mengikuti gurunya untuk belajar. Aku mendengar beliau mengatakan, Al-Qadariyah al-Madmumun fi sunnah. Orang-orang Qadariyah ya, yang menolak takdir yang dicela di dalam sunnah karena kita mengetahui di situ seorang yang berkaitan yang yang berbicara tentang masalah takdir itu ada tiga kelompok yang pertama yang dia itu pasrah dengan takdir namanya Jabariyah. Jabar, seakan-akan dia itu dipaksa ya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pohon yang ditiup angin. Itu Jabariyah. Mengambil dalil dari Al-Qur'an sebagaimana pernah kita sebutkan, ya. Mengambil dalil meninggalkan ayat yang lain. Kebalikannya apa? Qadariyah. Qadar itu menolak takdir. Kalau ingin berhasil bekerja, tidak ada takdir-takdir itu. Al-amru unuf pernah kita sebutkan. Allah tidak mengetahui kecuali setelah terjadi. Ini bahaya juga. Dua kelompok ini sama-sama keduanya berbenturan. Yang Qadariyah juga mengambil ayat juga, meninggalkan ayat yang lain. Ya, ayatnya yang dipakai oleh Jabariya tidak dipakai. Yang Jabariya juga mengambil ayat dia meninggalkan ayat Al-Qur'an yang dipakai Qadariyah. Yang di tengah-tengah adalah Ahlussunnah Jamaah para sahabat, ya, para ulama yang kuat di dalam ilmunya, yang kokoh dalam ilmunya. Itu. Paham ya? Jadi di situ ada dua kelompok yang berbenturan masing-masing dalam keadaan tor torfun nakid, dua pojok yang berbenturan. Ada yang pasrah takdir, ada yang menolak takdir. Yang benar bagaimana? Beriman terhadap takdir dan juga berusaha. Kan demikian. Telah lewat pembahasannya. Disebutkan di sini di halaman 128 <clears throat> Qadariyah yang tercela itu di dalam Al-Quran lewat lisannya para ulama salafus soleh ada tiga. Ya, ada tiga. Yang pertama adalah nufatu yang menolak takdir. Ya, yaitu Qadariyah Majusiyah. Majusi. Yang lewat pembahasannya. Ini menolak takdir, tidak ada takdir. Kemudian yang kedua adalah al-mu'ariduna bi syariah yang menolak syariat ya menolak syariat ya seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-An'am ayat yang ke-148 yang dikenal juga qadariyah syirkiyah musyrik Kalau Allah ma asroknah ini berdalil dengan apa dengan dalil, dengan takdir kalau Allah kehendaki kami tidak akan syirik dengan alasan itu. Kalau Allah kehendaki kami tidak akan syirik. Inilah dikenal dengan qadariyah sirkiyah beralasan dengan takdir. Kalau yang tadi menolak takdir, kalau ini yang dia itu beralasan dengan takdir terhadap kesyirikan mereka. Kemudian yang ketiga adalah al-mukhasimun, ya ini tadi yang berdebat bihi li rabbi subhanah berdebat dengan Allah Subhanahu wa taala beralasan dengan takdir. Ya, terhadap apa? Ya, disebutkan di sini al-Qadari al-Iblisiyah. Beralasan dengan takdir mengikuti iblis gurunya adalah iblis apa itu bima awaitani ini dengan sebab sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39 bima awaitani dengan engkau menyesatkan aku ya Allah ya dengan sebab engkau menyesatkan, menyesatkan aku maka aku akan sesatkan Adam dan anak keturunannya dia dengan alasan apa dengan alasan takdir dengan sebab engkau menyesatkan aku ya Allah maka aku akan menyesatkan mereka ya ini disebutkan ini kodariah yang dia itu mengikuti iblis. Yang demikian. Ya dari sini bagaimana setelah kita membahas panjang lebar bahwa hendaknya seorang itu beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa sesuatu itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu apa? Untuk kita melakukan sebab sebagaimana dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Imam Bukhari dan, dan Imam Muslim ketika para sahabat mereka bertanya kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, untuk apa kita beramal? Kalau Allah SWT telah menentukan semuanya. Kemudian apa jawaban Nabi SAW? Kita berpegang dengannya. Ketika kita hidup, demikian juga mati. Eh malu. Fakulumunya sarun lima khuliqalahu. Beramallah kalian. Setiap kita ini dimudahkan. Ya, diciptakan dengan apa yang Allah dimudahkan padanya. Beramal. Kita beramal, beramal mengikuti amalan orang-orang soleh. Kemudian kita berbaik sangka, khusnudon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kita beriman terhadap takdir dan kita hendaknya berusaha untuk mengikuti jalannya orang-orang yang soleh. Ya demikian kita membaca berikutnya. Ya, ini Sirah Nabawiyah.